Sebelumnya saya mengucapkan kepada antum semua taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tambah ibadah kita pada bulan Ramadan yang lalu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah terus sampai kita berjumpa dengannya. Allahumma amin mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakuri rahimahullah taala terakhir sampai di mana masih ingat Ghazwatu Bani Nadir yaitu perang Bani Nadir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot kaum Yahudi suku Bani Nadir dan hendak memerangi mereka namun ternyata mereka menyerah dan mereka bersedia meninggalkan tempat mereka Rasulullah SAW mempersilahkan kepada mereka untuk mengambil barang-barang mereka bersama-sama mereka kecuali senjata-senjata maka dibiarkan di tempatnya. Jadi di sini kekalahan telak kaum Yahudi dan orang-orang munafik serta sekutu-sekutu mereka. Yang mana ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr panjang lebar Allah berbicara tentang perang Bani Nadir. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Apabila sesuatu yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sirah itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Berarti di dalam kisah itu terdapat banyak faedah yang bisa diambil Jadi tidak semua kejadian sirah itu ada di Quran Sebagian di Quran, sebagian di hadis, sebagian di buku-buku sirah Maghazi dan yang lainnya kalau bagian dari sirah itu Allah cantumkan di Quran Berarti itu sangat penting Sangat penting dan banyak faedah yang bisa diambil daripadanya Termasuk ini, termasuk perang Bani Nadir Ini perlu dikaji lebih mendalam lagi Karena banyak faedah yang bisa diambil Di antaranya yang paling tampak Tentang sifat dasar Yahudi Sifat dasar Yahudi itu licik, pengecut Tukang-tukang tukang ngacau Kemudian juga mereka itu Hanya memikirkan perkara duniawi Yang mereka pikir hanya duniawi saja seperti ini ketika mereka dipersilakan meninggalkan tempat mereka dengan diperbolehkan membawa hartanya, apa yang mereka bawa? Semua harta yang bisa mereka bawa, mereka bawa termasuk pintu-pintu rumah, kusen-kusen rumah, jendela-jendela rumah, dibawa semuanya. Karena memang itulah yang mereka cari yaitu dunia ini. Selanjutnya kita masuk saja pada kisah yang berikutnya dan insya Allah kajian kita hari ini sampai pukul, pukul setengah sepuluh Setengah sepuluh saja karena saya ada pernikahan di kampung tetangga Sekarang kita masuk yang baru yaitu wal bajar Badar Al-Mawet Perang bajar yang telah dijanjikan Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wazwatul bajar al-mau'id Zakarna anna Abu Sufyan kana qad ada fi Uhud ala harbin fil 'amil qadim. Kami telah menyebutkan bahwasanya Abu Sufyan mengancam dan berjanji pada waktu perang Uhud untuk mengadakan peperangan lagi pada tahun berikutnya. Jadi yang lalu ya, setelah selesai perang Uhud, Abu Sufyan berjanji akan mengadakan perang lagi. Tahun depan kita perang lagi. Kemudian tawaran ini oleh Rasulullah SAW tidak ditolak, diiyakan. Ini penting sekali ikhwan bila Rasulullah Karena kalau Rasulullah menolak tawaran itu, mereka akan sombong menjadi dengki. Jadi mereka menawarkan dan Rasulullah langsung mengiyakan dia yang mana waktu itu Abu Sufyan mengucapkan dengan suara yang tinggi menghina Allah, meninggikan berhala-berhala sampai akhirnya Rasulullah yang mula-mula menyuruh para sahabat diam, akhirnya Rasulullah mengizinkan mereka untuk menjawab. Sampai akhirnya Abu Sufyan dengan suara yang tinggi mengatakan, "Inna mau'idakum Badr al-'am al-qadim." Sesungguhnya janji untuk kalian yaitu perang di medan Badar tahun depan. Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menjawab, "Na'am, huwa bainana wa bainaka mau'id." Ya. Ini adalah perjanjian antara kami dengan kamu. Terus bagaimana kisahnya setahun kemudian? Falamma dakhala syahrul Sya'ban sana ar-rabi'ah min al-hijrah خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بدر حسب الموعد وأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان وكان معه ألف وخمسمائة مقاتل وعشرة أفراس وأعطى اللواء علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة Tatkala masuk bulan Syakban tahun 4 Hijriah karena perang Uhud tahun 3 ya, di tahun kemudian. Masuk bulan Syakban tahun 4 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sesuai dengan perjanjian beliau keluar menuju medan Badar. Beliau tinggal di sana selama 8 hari menunggu Abu Sufyan. Ini menunjukkan betapa gagah perkasa Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi datang dulu. Ayo kita yang itu. Kita berada di Badar dulu. Kita tunggu lagi. Sampai 8 hari. Waktu itu Rasulullah SAW disertai 1.500 pasukan dan 10 pasukan berkuda. Dan beliau menyerahkan bendera, bendera komando peperangan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan beliau menyerahkan kota Madinah kepada Abdullah bin Umar Rasulullah taala mengatakan, Jadi berarti seandainya perang ini perang besar karena jumlahnya kaum muslimin 1500 pasukan dengan 10 kuda maju pasukan berkuda. Yang menjadi pemimpin perang sahabat Ali bin Abi Thalib Rasulullah taala yang diterangkan kota Madinah itu kepada sahabat Abdullah bin Mawakan itu Rasulullah tidak keluar keluar semua di sini ikhwan wa akhwati ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya pertama-tama Rasulullah SAW itu menepati janji ya, tahun depan ya tahun depan pasti oleh beliau tidak diingkari janji itu dan sifat seorang muslim seorang mukmin adalah menepati janji karena orang munafik di antara sifatnya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia selalu ingkar. Orang munafik kalau janji selalu ingkar. Kemudian dari sini tampak pula pada kita bahwa kaum muslimin Rasulullah dan para sahabat tidak pernah takut mati dalam membela kebenaran. Membela kebenaran dan kebenaran yang benar-benar benar. Ya. Jadi kebenaran yang benar-benar benar. -benar, benar bukan kebenaran yang don yang masih don don itu perasaan pak mungkin benar mungkin tidak kebenaran yang pasti dibela benar bela walaupun taruhannya adalah nyawa karena kita mau tidak mau ya mati kalau kita tidak mati di medan perang ya kita mati di atas kasur lebih mulia mati di medan perang daripada mati di kasur tentu dalam membela kebenaran yang benar-benar benar, -benar, benar. Ingat, kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran yang temu kebenaran yang pasti kemudian juga dari sini tampar oleh kita bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang utama di samping juga para sahabat yang lain sahabat Ali bin Abi Thalib terkenal keberaniannya luar biasa bahkan dia masih muda Kemudian juga di sini ada faedah tentang keutamaan sahabat Abdullah ibnu Rawaha yang mana Rasulullah telah menyerahkan kota Madinah kepada beliau. Kalau beliau tetap orang baik, tentu Rasulullah tidak akan menyerahkan Madinah kepada beliau. Kemudian dari sini bisa kita ambil faedah bahwa kaum muslimin itu setia kepada Rasulullah SAW. Buktinya Rasulullah berhasil mengumpulkan 1.500 pasukan jadi sahabat banyak sekali. Maka dari itu diantara ciri yang paling khusus daripada ahli sunnah wal jamaah adalah nuhibbu sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ini ciri khusus ahli sunnah wal jamaah. Seandainya ada apa-apa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat, maka manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah menjaga hati dan mulut. Tidak ikut-ikutan dalam pertikaian di antara mereka. Karena pertikaian di antara mereka, riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka itu banyak versinya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirobak, ada yang diputar balikkan. Semuanya punya versi. Jadi paling enak adalah tilka umatun sholat. Mereka umat sudah lalu, sudah lewat. Nggak usah kita kembali ke belakang. Nggak selesai. Masalah nggak selesai. Allah telah menyelamatkan rekan-rekan kita daripada menumpahkan darah mereka. Maka jangan sampai kita mengotori mulut dan hati kita dengan mencatat, mencacat terhadap diri mereka. Karena sekarang ini banyak menyebar kelompok-kelompok yang mencaci maki para sahabat, bahkan melaknat para sahabat dan bersektor dengan menggoyahkan ahlul bait keluarga Rasulullah SAW. Ini musibah, musibah, musibah besar. Dan mereka demikian luar biasa berani saat Walaupun kadang mereka pura-pura ya, tapi kalau di antara mereka dan bukan waktu yang tersembunyi. Melaknat Abu Bakar itu biasa, melaknat Umar itu biasa, apalagi melaknat Utsman, apalagi melaknat Muawiyah, termasuk melaknat Aisha dan yang lainnya di saja dalam mereka. Soalnya di depan kita mereka tidak ragu. Ini musibah, musibah. Jadi para sahabat itu istiqomah ketika hidup bersama-sama Rasulullah SAW dan juga sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, insya Allah jasa-jasa mereka itu menjadikan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Taala dan mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya, bagaimana dengan pasukan kafir? Amma Abu Sufyan fa innahu kharaja fi alfai muqatil wa qamsina farasan hatta intaha ila marri dhahran wa nazala ala mishna ma'in mashhur fi tilka an-nahiyah wa kana qad aqadahu ar-ra'b منذ خروجه فقال لأصحابه لا يصلحكم إلا عام خف tar'una fiha asy-syajar wa tashrabuna fihi laban wa hadha 'amu jadbin wa inni raji'un farji'u faraja'u wa lam yabda'u ayyamu 'aradah Adapun Abu Sufyan pasukan pemimpin pasukan kafir Abu Sufyan ini keluar disertai dengan 2000 pasukan perang dan 50 kuda pacu penunggang kuda. Jadi lebih banyak ya. 1500 eh, lawan 2000. Kemudian 10 pasukan berkuda melawan 50 pasukan berkuda. Sudah keluar Abu dengan pasukannya sampai di daerah Marrud Dobron. Dobron. Kemudian turun di sebuah tempat air yang terkenal dengan nama Mijna. Dan ternyata Abu Sufyan semenjak keluar dari Mekah menuju Baghdad itu penuh dengan ketakutan. Ketakutan ya. Jadi dari segi mental mereka sudah kalah. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan kepada teman-temannya, saat ini adalah musim paceklik nggak cocok pada saat ini. Yang lebih tepat adalah nanti pada musim subur kita perang sehingga kalian bisa bisa mengambil pohon-pohonan dan bisa meminum susu. Ini takutnya, jadi dia beralasan. Sekarang ini musim pakai teling untuk perang tidak cocok. Nanti ada ketika musim subur kita perang. Lalu dia mengatakan sesungguhnya aku akan pulang Maka mari kalian pulang semuanya dan akhirnya mereka pulang tanpa ada sedikit pun perlawanan. Takut ya, subhanallah. Jadi memang pengaruh jiwa, jiwa itu pengaruh kalau seorang itu berani, kalau musuhnya akan takut. Dan ini berarti Rasulullah terus dan para dapat jasinya 100% Sehingga keberanian mereka memunculkan ketakutan dari pihak musuh Dan ini juga diantara mukjizat Rasulullah SAW wa nusirtu fil ru'bi masirata Aku ditolong dengan ketakutan di pihak musuh ketika mereka masuk dalam perjalanan satu bulan dan takut. Sudah pulang, selesai nggak jadi perang. Waqad ba'a al-muslimuna ayyama iqamatihim bi Badrin maka nama ma'ahum min amwal tijara warabi warabi rabiqu dirhamain bi Ham Dan selama mereka tinggal di Badar itu, berapa hari? 8 hari mereka sempat mengadakan di sana transaksi jual beli perniagaan di sana. Jadi harta yang mereka bawa mereka buka di sana untuk untuk di hijau. Dan ternyata selama masa menunggu itu mereka mendapat keuntungan yang cukup banyak. Dua dirham untungnya satu dirham. Jadi mereka keuntungannya sangat banyak. ثم رجعوا وقد هابهم كل عدو وساد الأمن في كل جانب Akhirnya kaum muslimin pulang kembali ke Madinah Semua musuh demikian takut kepada mereka Akhirnya keamanan menyebar di mana-mana Ikhwan wa akhwati rahimahumullah Dari sini kita lihat ada beberapa faedah Di antara faedahnya Orang kafir itu takut mati karena memang yang mereka cari adalah itu. Bahkan Allah menyebutkan Mereka itu ingin dipanjangkan umurnya sampai seribu tahun Ya waddu akaduhum lau baru alfasana Jadi kalau orang kafir memang takut mati mereka itu Karena mereka memang yang mikir itu hanya dunia saja Dunia dipikir Dunia, dunia, dan dunia Sehingga untuk perang-perang itu takut Adapun yang tampak seakan-akan mereka berani perang itu ya opini-opini di media saja. Sehingga ada istilah rainbow ke satu dan Rembo kedua. Ya, itu di film. Tapi kenyataannya mereka takut nggak punya nyali. Hanya memang media mereka pegang seakan-akan mereka lah yang berani. Kenyataannya mereka tidak berani. Lalu kaum muslimin ya memang yang mereka cari mati. Kaum muslimin punya keyakinan ya hidup mulia atau mati syahid membela sama Allah Subhanahu wa taala istariman au mut syahidan tentu saja ketika membela kebenaran yang sebenarnya bukan yang samar-samar dan bukan yang masih syubhat kemudian dari sini bahwasanya kaum muslimin itu selalu memanfaatkan kesempatan untuk kebaikan jadi selama mereka tinggal di Badar, menunggu di sana 8 hari, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Harta yang mereka bawa, mereka katakan di sana pernyataan jual beli. Jadi jual beli. Jadi kaum muslimin itu juga mencari dunia, tapi dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Dunia untuk akhirat itu terpuji, kalau dunia untuk dunia itu adalah tercela. Kemudian dari sini tampak oleh kita bahwa orang jual beli itu yang mencari untung. Yang mana jual beli yang mencari untung. Bahkan mereka untung cukup banyak, dua dirham, keuntungannya satu dirham. Berarti keuntungannya berapa persen? 50 persen. Jadi mencari keuntungan 50 persen itu boleh. Yang penting si pembeli tidak ada perasaan tertipu. Kemudian di sini tampak pula oleh kita bahwa kalau Islam itu berkuasa, yang terjadi adalah keamanan. Islam itu kalau berkuasa aman, jangan khawatir. Dan ini sudah terbukti pada masa Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, aman di mana-mana. Sampai orang kafir pun kalau dibelimi minta tolongnya kepada khalifah. Wah muqtasimah, wah muqtasim tolong kami, tolong kami. Jadi kalau Islam berkuasa itu aman. Kalau ada orang yang menakut-nakuti akhirat Islam nanti berkuasa, boleh belum nanti, nanti kepalamu dipenggal, tanganmu dipotong. Ya tidak seperti itu aman. Islam kalau berkuasa itu aman. Orang kafir pun aman, tidak dipaksa masuk Islam. Silakan kamu dengan kafirmu. Kalau mau masuk Islam fadl, tidak mau ya tidak apa-apa, tapi tetap bayar jizyah dan mau tunduk kepada aturan-aturan Islam. Kamu dilindungi, tidak masalah nggak boleh ganggu mereka bahkan mengganggu orang kafir yang dimi yang muahad itu termasuk kedoliman dan ada hukumannya jadi nggak benar kalau dikatakan nanti kalau orang Islam berpuasa bahaya nanti kita aman di mana-mana kedamaian di mana-mana adapun berita-berita yang ada itu itu opini-opini aja untuk nakut-nakuti orang hati-hati Islam kalau berpuasa nanti orang Islam itu bengis-bengis kejam-kejam digambarkan nanti ya Gambarnya ya kami tarikat itu kan menakutkan ya. Dengan jenggotnya, dengan matanya ya. Bahkan seakan-akan identik dengan pedang, identik dengan bom. Subhanallah. Padahal tidak seperti itu. Islam kalau berkuasa keamanan di mana-mana dan ini terbukti. Setelah itu hatta mador aktar min sana wa yajtarik al aqdar ala an yuharriku zainan. Dan masa yang aman ini berlanjut sampai satu tahun Musuh-musuh Islam tidak berani menggerakkan sesuatu yang telah diam Jadi setahun aman mereka tidak berani ngacau Jadi istilahnya tahun ini kaum muslimin berada di atas angin Aman, tidak ada yang ngacau lagi واستطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل هذا الأمن أن يتفرغ لتأمين أقصى الحدود حتى خرج لتأكيد قطاع الطرق إلى دومة الجنة في ربيع الأول سنة الخامسة من الهجرة فبسط الأمن والسلام في كل جانب Karena suasana aman, maka Rasulullah SAW berhasil menjangkau ujung-ujung Madinah sehingga memberikan pelajaran di sana para utoin itu Utoin turuk itu para pembegal. Jadi orang yang suka merampok di jalanan. Istilahnya apa? Apa? Pembajak. Kalau di laut pembajak, kalau di daratan apa? Perompak. Ya. Walhasil itu turuk ya. Pada zaman dulu itu perjalanan naik onta naik kuda, kemudian ada perampok, langsung merampok. Nah ini karena aman Rasulullah berhasil memberi pelajaran mereka Memberi pelajaran mereka Mereka diberi pelajaran diusir sampai ke daerah Daumatul Jandal Yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriah Sehingga keamanan dan kesejahteraan menyebar ke seluruh penjuru Masya Allah Jadi Islam itu kalau berkuasa Maka inilah yang terjadi Keamanan dan keselamatan menyebar ke segala penjuru tapi yang namanya orang kafir dan orang munafik tidak akan pernah ridho. Tidak pernah ridho karena apa? Karena mereka memang tidak senang dengan Islam. Itu masalahnya. Repot. Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah tentang perang Badar yang telah dijanjikan dan insya Allah berikutnya kita masuk wazwatul Ahzab, perang Ahzab. Sekarang kita lanjutkan dengan Tuhfatul Harus, kartu pengantin atau keluarga sakinah.